sesuatu yang baik pula dan kemudian niatnya juga ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala dan itu niat yang baik pula. Baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan thayyiban, sebagai amalan salihan. Kemudian dibahas tentang orang yang bersedekah. Ternyata dari hasil curian, rampasan atau bersedekah dari hasil pengkhianatan punya orang lain titip kepadanya, dia khianati kemudian dia sedekahkan. Maka para ulama menyatakan tidak diterima. La yutaqabbal minhu. Tidak akan diterima daripadanya. Dicontohkan penguasa-penguasa yang mengambil harta dari Baitul Mal dengan ghosban Mengambil harta dari Baitul Mal dengan ghosban Kemudian dia mewakafkan tanah, mewakafkan masjid, mewakafkan ini dan itu. Bagaimana kira-kira maka dikatakan oleh para ulama bahkan oleh seorang sahabat radhiyallahu taala anhu yaitu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa as-sayyi la yudhibu sayyi Jawabannya yang jelek tidak akan bisa menghapuskan yang jelek. Kejelekan dia mencuri nggak akan bisa menghapuskan dosa-dosa dia, nggak akan bisa mengurangi dosa-dosa dia. Walaupun dia bersedekah, walaupun dia membangun masjid, walaupun dia mewakafkan tanah untuk dakwah, tetapi hasilnya dari curian, maka ini adalah sesuatu yang sayyi. Kalau sesuatu yang sayyi nggak akan bisa menghilangkan yang sayyi. Adapun yang ada dalam Quran wa sunnah bahwa kebaikan akan menghilangkan kejelekan. Al hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Atau ucapan Rasulullah SAW, Atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan-kejelekan dosa-dosa dengan kebaikan-kebaikan. Yang akan menghapusnya, kata Nabi. Berarti yang akan menghapus kejelekan adalah kebaikan. Sedangkan sadaqah min gulul adalah kejelekan. Membangun masjid dari harta korupsi adalah kejelekan. Membangun berbagai macam sarana dakwah pondok pesantren dan sebagainya dari hasil curian, dari hasil gosok maka itu bukan hasanah, itu sayyi'ah. Maka kata Ibnu Umar, as-sayyi'ah la tudhib as-sayyi'ah. Kejelekan nggak akan bisa menghilangkan kejelekan. Maka selanjutnya Ibnu Rajab berkata, rahimahullah, wa qad kana ta'ifatun min ahli tashdid fil wara'i kata Us wa ibn Nord maka mereka-mereka para ulama yang sangat keras dalam masalah warak, sangat keras dalam kehati-hatiannya, seperti Tawus ibn Kaisan atau Wahib ibn Ward, mereka yatawakawna alintifa' alintifa bima ahdathahu misluha ula ilmuluk. Mereka ini menghindari untuk memakai, memanfaatkan apa yang mereka bikin yang dibikin oleh mereka haulail muluk para raja-raja tadi para penguasa-penguasa tadi para pejabat-pejabat koruptor tadi yang membangun sarana-sarana mereka tahu sebenarnya keisan dan sejenisnya dari mereka-mereka yang wara wetesdid fil wara yang sangat keras dalam masalah wara yang kehati-hatiannya sangat keras maka mereka tidak mau memakai sarana tersebut ini mereka rahimahumullah. Nggak mau mereka sarana-sarana tadi. Nggak mau sholat di masjid itu. Yang dibangun oleh mereka dari hasil korupsi. Wa ammal Imam Ahmad rahimahullah. Adapun Imam Ahmad rahimahullah. Fa innahu rakhasa. Fima fa'aluhu minal manafi'il ammah. Adapun Imam Ahmad melihatnya. Kalau itu yang dibangun adalah sarana-sarana umum. Kal masjid kalmasajid wal qanatir wal masani' kalau yang dibangun adalah sarana umum seperti masjid-masjid atau jembatan-jembatan dan sejenisnya atau bangunan-bangunan untuk umum yang lainnya fa inna hadhihi yunfaq 'alaiha min malil bait maka itu sesungguhnya boleh dibangun dari harta pampasan perang boleh boleh dibangun dari hasil zakat. Boleh dibangun dari mereka, dari Baitul Mal. Allahumma illa an yatayaqqan annahum fa'alu syai'an min dhalika biman haram. Maka kalau itu adalah dibangun dari harta Baitul Mal walaupun dengan cara korupsi, korupsi dari Baitul Mal kemudian bangun masjid. Maka kata Muhammad tidak apa-apa kita memakainya. Kenapa? Karena itu sarana umum. Dan sarana umum boleh dibangun dari harta betul Mal. Maka kesalahan orang ini yang sok mencatut nama dirinya atau menampangkan nama dirinya. Masjid ini diwakafkan oleh Fulan bin Fulan. Harus ditulis. Jangan lupa. Diukir di marmer yang mahal. Tanda tangannya gubernur, masya Allah. Taib, dianya dosa karena dia kerja, dia berdusta. Itu bukan dibangun oleh dia, dibangun dari harta baitul mal, hartanya kaum muslimin dan dia korupsi. Maka dia dosa karena dosanya, tetapi bangunan masjid itu dibangun dari harta yang memang wajar dibangun dari sana, yaitu baitul mal. Maka kata Muhammad boleh memakainya. Apalagi jembatan-jembatan Walaupun di sana ada kedustaan bahwa jembatan ini adalah sodakoh. Ini adalah wakaf dari gubernur fulan wa fulan atau pejabat fulani wa fulan. Nah, kecuali Allahumma illa Allahumma kecuali kalau yakin bahwa mereka melakukan hal tersebut, membangun bangunan-bangunan tersebut bimalil haram, dari harta yang haram, kalmukusi wal ghusubi wa nahwiha. Kalau memang dari harta yang haram, seperti dari harta rampasan-rampasan dari rakyat atau dari ghosob curian fahina idin yatawaqqal intifa' apalagi kalau hasil dari judi kalau itu jelas hartanya haram maka dihindari untuk memanfaatkan sarana-sarana tersebut Ya tawakka artinya menghindari. Bima'almila bil malil haram. Menghindari apa yang dibangun dari harta yang haram. Wala'alla ibn Umar innama ankara alaihim akhdahum li amwali baitil mali anfusihim. Wa da'wahum annama fa'aluhu minha ba'da dhalik fahuwa sadaqah minhum. Fa inna hadha syabihun bil ghusub. Bisa jadi Ibnu Umar mengingkari penguasa tadi bahwa mereka mengambil harta dari Baitul Mal untuk diri-diri mereka. Setelah itu, mereka membersihkan dirinya dengan membangun sarana-sarana umum tadi yang dianggap oleh mereka sedekah. Fahuwa sedekah minhum, dianggap sedekah dari mereka. Fa inna hadza syabihun bil ghusub, maka ini mirip dengan curian, dibangun dari hasil curian. Ini yang dipahami oleh Ibnu Umar sehingga menyatakan tidak bisa dianggap sedekah kalau itu dari hasil curian. Dan kalau bukan sedekah berarti itu sayyid. Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Allah Maha Tayyib dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Wa ala mithli hadha yuhmal inkaru man ankara minal ulama 'ala al-muluki bunyan al-masajid. Dan kita bawa seperti ini pula apa yang kita dapatkan dari para ulama, pengingkaran-pengingkaran mereka terhadap para penguasa ketika mereka membangun masjid-masjid. Kenapa kok para ulama mengingkarinya? Maka kita bawa kepada makna yang kita terangkan tadi. Seperti Ibn Umar mengingkari. Karena mereka mencuri, korupsi. Dan kemudian mereka bangun dari hasil curian. Maka hukumnya haram. Tidak tayyib. Kala Abu Faraj Ibn al-Jawzi. Padahal kalau mereka mau membangun dengan jujur bahwa ini dari dana pemerintah atau dari Baitul Malil Muslimin selesai. Dia berjasa, memiliki amal soleh yaitu menyalurkannya kepada yang pantas yaitu membangun sarana kaum muslimin. Tapi tidak. Dia mencuri, setelah itu dia bersedekah katanya membangun sarana-sarana untuk kaum muslimin tetapi atas nama dia sendiri. Ini yang diingkari oleh para ulama. Berkata Abil Faraj Ibn Jauzi rahimahullah. Ra'aitu ba'd al-mutaqaddimin su'ila amman kasaba halalan wa haraman min as-salatin wal umara. Aku melihat beberapa orang-orang terdahulu ditanya tentang orang yang kasebnya hasil uh, usahanya ada yang halal, ada yang haram, tercampur. Minas salatin wal umara dari kalangan para sultan, para penguasa dan juga para umara, para pemerintah, para pejabat. Thumma bana al-arbitah wal masajid. Kemudian mereka membuat markas-markas, pos-pos penjagaan dan mereka membuat masjid-masjid. Hal lahu thawab ditanyakan kepada para ulama terdahulu. Apakah mereka mendapatkan pahala? Fa'afta bima yujib tiba qalbil munfiq. <laughs> Tiba-tiba dijawab dengan jawaban yang menggembirakan orang yang berinfak itu. Wa anna lahu fi iqafi ma la yamlikuhu <laughs> nawasan Dan bahwasanya dia boleh untuk mewakafkan sesuatu yang dia tidak miliki dan dikatakan seperti sansarah seperti calo calo membantu orang untuk membeli membantu orang untuk penjual dia juga sama membantu dari batul mal untuk dibangun masjid-masjid Liannau la ya'rif a'yanal maghsubin karena tidak tahu a'yan satu persatunya mana yang gosok mana yang bukan Dikatakan orang tadi atau para pejabat tadi kasaba halalan wa haraman. Usahanya ada yang halal, ada yang haram. Mendapatkan dari yang halal, mendapatkan pula dari yang haram, tercampur. Sehingga tidak bisa diketahui secara ta'yin, secara i'yanan, apakah ini dibangun dari yang haram atau dari yang halal. Sehingga sebagian orang mengatakan tidak mengapa. Dan itu seperti samsara hanya sebagai perantara dan calon saja supaya terwujud sarana-sarana kaum muslimin. Fayaruddu alaihim. Maka pendapat mereka ini dibantah. Qala faqultu wa ajaban. Kata Abu Faraj Ibnu Jauzi, aku katakan kepadanya, wa ajaban, sungguh sangat anehnya min mutasaddirina lil fatwa la ya'rifuna usul syariah Sungguh anehnya orang-orang yang mengeluarkan fatwa mutasaddirin yakni yasdur mengeluarkan fatwa-fatwa. Sungguh anehnya mereka mengeluarkan fatwa dalam keadaan la ya'rifu usul syariah, tidak mengerti prinsip-prinsip syariat. Yang bagi an yanzur fi hali hadzal munfiq awalan. Pertama harus melihat pribadi orang yang berinfak ini Fa in kana sultanan kalau dia seorang penguasa fama yakhruj min baitil mal qad arafta wujuha masarifihi maka kalau dia penguasa dia tahu dari baitul mal kemana saja harus dikeluarkan mengerti wujuh masarifihi tahu saja ini untuk anggaran apa anggaran apa dia ngerti karena dia pejabat fa kaifa yamna mustahiqihi maka bagaimana mungkin dia menghalangi orang-orang yang berhak untuk mendapatkan haknya, kemudian dia bangun masjid. Wa yushghiluhu bima la yufid min bina'i madrasatin aw ribat. Kemudian dia bangun sesuatu yang tidak memberikan faedah kepada mereka, tetapi memberikan faedah lain untuk yang lain. Yaitu ribat. Membikin markas-markas penjagaan, pos-pos penjagaan atau membuat madrasah-madrasah atas namanya. Ya. Karena yang paling berhak terhadap baitul mal adalah al-fuqara wal masakin. Ya. Yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Demikian pula mereka-mereka yang dalam keadaan mereka terjepit dengan hutang, terlilit hutang. Atau mereka-mereka yang begini, yang begitu disebutkan delapan asnaf di dalamnya. Tetapi dia mengeluarkannya untuk yang lain sedangkan orang-orang yang butuh dihalangi. Wa in kana minal umara wa nuwab salatin. Kalau dari kalangan para pejabat atau dari kalangan para wakil-wakil pemerintah, yajib an yarudda ma yajib radduhu ila baitil mal. Wajib baginya untuk mengembalikan ke baitul mal. Wajib mengembalikan apa yang dia ambil untuk pribadinya apa yang dia korupsi mengambil daripadanya wajib mengembalikannya. Wa in kana haraman aw ghasban fa kullu tasarrufihi haram. Sebab semua yang diambil secara haram, apakah dengan merampasnya, dengan korupsi dan sejenisnya, kullu tasarrufihi haram. Maka seluruh apa yang dilakukan dengan harta itu haram semuanya. Jadi kalau dia ambil dari harta yang haram dengan hasil curian, hasil rampasan atau hasil nipu atau hasil korupsi, maka ketika dia berbuat apapun haram. Membangun masjid juga haram. Membangun markas-markas perang juga haram. Membangun pos-pos perjagaan juga haram. Atau membangun sarana masyarakat juga haram. Kenapa? Tidak tayyib. Karena modalnya dari barang haram. Karena modalnya dari barang haram. Qulubina a'azakumullah. Qala Ibnu Jauzi, berkata Ibnu Jauzi selanjutnya, <clears throat> wal wajib radduhu ala man akhudha minhu aw warasatuhu. Semestinya dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya, yang kamu ambil dari dia atau kamu curi dari dia, kembalikan kepadanya. Kalau sudah nggak ada, kembalikan kepada anak turunannya, ahli warisnya. Fa'in lam ya'rif radda ila baitil rudda ila baitil mal. Kalau nggak tahu siapa yang berhak, kembalikan ke baitul mal. Yusraf fil masalih au fil sadaqah. Kembalikan ke baitul mal, kemudian dipakai untuk maslahat-maslahat kaum muslimin secara umum Sebagaimana mana sedekah-sedekah umumnya. Dan atas nama Baitul Mal. Ini dibangun dengan dana Baitul Mal muslimin. Tidak dengan nama pribadi dia. Walam yuhat akhidun bighairil izn. Intaha. Walam yahdu akhiduhu bighairil izn. Khamilina azakumullah. Maka dia tidak mendapatkan bagian apapun di akhirat karena dia bukan sodakoh. Dia bukan orang yang mewakafkan. Dia hanya mengembalikan kepada Baitul Mal. Sehingga yang penting dia tidak dosa. Karena dia sudah mengembalikannya kepada yang berhak. Tetapi pahala dia tidak dapat. muslimin yang saya hormati. Demikian kata Ibn Jauzi. Mereka-mereka yang menjawab seperti tadi hanya kalimat-kalimat yang menyenangkan pejabat. Oh, itu tidak apa-apa. Kamu itu berarti sebagai uh, perantara. Perantara untuk tegaknya sebuah sarana umum kaum muslimin. Gembira mereka. Akhirnya terus korupsi, bangun masjid, korupsi, bangun madrasah, korupsi lagi, bangun ini, bangun itu. Kadang-kadang yang dipakai untuk membangun masjid itu sepersekiannya. Adapun sebagian besarnya masuk ke perutnya. Na'udzubillah. Wa innama kalamuhu bis salatin alladina ahidahum fi waqtihi alladina yamna'una al-mustahiqin min al-fai' huquqahum wa yatasarrafuna fihi li anfusihim tasarrufal mulak bibina'i ma yansibunahu ilaihim min madaris wa arbita wa nahwiha mimma qad la dan bahwasanya ucapan Ibnu Jauzi ini tentang para penguasa tadi yang mereka pada waktunya yang mereka mestinya memberikan hak haknya orang-orang yang berhak. Di antaranya mereka-mereka para mujahidin berhak untuk mendapatkan fai dan pampasan perang. Tidak diberi. Semuanya dia masukkan ke Baitul Mal dan kemudian diambil oleh dirinya sendiri. Kemudian dia tasarrafuna fihi li anfusihim. Kemudian mereka mempergunakannya untuk diri-diri mereka sendiri. Tasarrufal mulak seperti miliknya sendiri, melakukan seperti pemilik harta itu. Bibina imayan sibunahu ilaihim, membangun sesuatu yang dinisbatkan kepada dirinya. Ya. Masjid dinamakan masjid Presiden Fulan, masya Allah. Ya. Nama dirinya dipakai nama masjid. Ya. Masjid Gubernur Fulan, Masjid Pejabat Fulan, disebutkan sana tanda tangan di sana di marmer yang mewah dan seterusnya dan seterusnya. Kata beliau, kata Ibn Rajab, apa yang dikatakan Ibn Jauzi tadi? Bahwa orang ini tasarruf memperlakukan harta tadi yang bukan miliknya, seakan-akan miliknya. Dia bangun ini dan itu, wayansibuna ilaihim, dan menamakan dengan nama mereka. Min madaris, apakah madrasah-madrasah, au arbitah, atau pos-pos penjagaan, wanahwihimah, Mimma qad la yahtaj ilai. Kadang-kadang nggak dibutuhkan. Kenapa nggak dibutuhkan kok dibangun? Kalau sekarang biasanya kampanye. Kalau sekarang kampanye, ngapain membangun di tempat seperti ini? Belum butuh di sini. Ya, yang penting ada nama saya di sini. Kampanye untuk cari popularitas. Demikian pula para pejabat-pejabat terdahulu yang melakukan hal yang sama, mereka hanya riak, hanya ingin dipuji, ingin disebut-sebut, ingin dikatakan masya Allah dermawan dia bangun ini bangun itu, memiliki jasa besar dan sebagainya. Qad yahtaj Yang kadang-kadang tidak dibutuhkan. Wa yakhussu bihi qauman duna qaum. Kadang-kadang pula dipakai khusus untuk kaum tertentu, tidak untuk umum kaum muslimin masjid, tapi masjid khusus untuk kelompok anu. Bukan untuk kaum muslimin. Sebagaimana munafikin membangun masjid dirar. Untuk siapa? Untuk mereka sendiri. Kalau kita ke masjid bersama Rasulullah dan para sahabat, kita ngobrolnya nggak enak. Akan terdengar, akan terpantau oleh mereka. Kita bikin masjid sendiri, kita kumpul di sini. Lihat. Untuk apa dibangun? masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal muslimin wa irsadan liman haraballah dibangun masjid tetapi sebagai diraran untuk memecah belah kaum muslimin wa kufran dalam rangka memang kekufuran mereka juga tafriqan bainal muslimin untuk memecah belah kaum muslimin wa irsadan liman haraballah dan sebagai markas para musuh-musuh Allah. Jadi masjidnya masjid khusus, markasnya musuh-musuh Allah di sana. Maka ketika Nabi pulang dari perang, diberitahu oleh Allah surat ini, ayat ini tentang masjid yang dibangun oleh mereka, maka dia menyatakan setelah sampai di Madinah, bakar masjid itu. muslimin saya hormati. Di sini tidak saya katakan masih dirar, tetapi biasanya mereka bangun masjid di tempat yang tidak dibutuhkan atas nama dirinya dari harta hasil korupsi biasanya hanya sekedar untuk mencari pamor atau sekedar dia dalam keadaan ingin kampanye supaya dapat suara terbanyak atau paling tidak dia membangun masjid hanya khusus untuk kelompok tertentu sebagai markas yang artinya bukan untuk kaum muslimin tapi tetap untuk dia dan konco-konconya. Untuk dia dan anak buahnya. Berarti pribadi. Oh ini kan sarana umum. lah itu pribadi. Sebab dijadikan sebagai markas pribadi. Qala فأما لو فرض إمام عادل nas الناس حقوقهم من fai Adapun kalau ada, kita anggap ada seorang imam yang adil, kemudian telah memberikan kepada manusia hak-hak mereka dari fai, dari pembahasan perang sudah dibagikan pada mereka, sudah diberikan hak-haknya. Tsumma benilahu minhu. Kemudian imam yang adil ini membangun untuk kaum muslimin dari harta tersebut apa yang dibutuhkan oleh mereka. Dibangunkan masjid atau dibangunkan madrasah atau madrasah tangan atau dua sekolahan Masya Allah. Wa nahwi dan sejenisnya. Karena dalik aja Maka itu silahkan, itu boleh. Farrek bainahuma Bedakan antara keduanya. Kalau yang tadi dia ngambil untuk pribadinya, kemudian sebagiannya dipakai untuk bangun masjid atas nama dia. Dan tidak bilang dari betul Mal, bilangnya dari saya. Saya nyumbang masjid. Ada pun yang kedua, Imam Adil ketika mendapatkan harta fai, pampasan perang, masuk betul Mal. Dibagikan, diberikan kepada mereka-mereka yang berhak untuk mendapatkannya. Dari delapan asnaf, dibagikan kepada mereka dan kemudian sisanya dibangunkan masjid karena dibutuhkan oleh satu masyarakat tertentu. Bangunkan masjid untuk mereka, dibangunkan sekolah, dua sekolah, tiga sekolah untuk mereka. Maka ini jaiz, ini yang akan mendapatkan pahala. Pantas kalau dikatakan dia sebagai perantara. Terwujudnya madrasah dan masjid tadi dengan perantaraan imamun adil ini, imam yang adil ini, penguasa yang jujur ini maka dia semoga mendapatkan pahalanya yang berlipat-lipat jariah. Walaupun bukan dari dia, dari Baitul Mal. Tapi kan dia yang menyuruhnya bangun masjid untuk si fulan. Karena dia imam, berhak untuk mengatur bangun masjid untuk masyarakat ini, masyarakat itu. Masya Allah, inilah yang akan mendapatkan pahala. Maka jadilah pejabat-pejabat yang jujur. Sehingga dia sampai mati pun pahalanya tetap mengalir karena dia banyak membangun sarana kaum muslimin, sarana-sarana untuk masyarakat kaum muslimin Masya Allah. Walau kana ba'du man ya'khudul mal nafsihi min baitil mal. Bana bima akhadahu bina'an muhtajan ilaihi fi hal yajuzul bina fihi min baitil mal lakinnahu nasabahu li nafsihi. Perhatikan ucapan Ibnu Rajab selanjutnya. Kalau sebagian orang yang mencuri korupsi dari harta kaum muslimin, baitul mal, dari harta negara, kas negara. Kemudian dia bangun masjid dan sarana-sarana umum kaum muslimin dalam keadaan memang dibutuhkan orang mereka. Dapat pahala atau tidak dapat pahala? Dia bangun di tempat yang membutuhkan masjid, membutuhkan madrasah, dia bangun dari harta yang hat yang dia ambil dari korupsi binaan muhtajan ilaihi fi hal bangunan yang dibutuhkan padanya pada saat itu yajuzul bina fihi min baitul mal yang memang pantas untuk dibangun bangunan tersebut di sana dari baitul mal memang pantas tetapi masih ada masalah kata beliau lakinnahu nasabahu ila nafsih tetapi sayang orang ini menisbatkannya pada dirinya dia sudah korupsi, nggak akan ngaku. Ini hasil korupsi saya dari batul mal, nggak akan begitu. Iya toh? Ya ketahuan dia ditangkap oleh apa itu namanya? Yang mengawasi korupsi. Hah? Enam KPP apa apa? Enam. Al-muhim. Ya tentunya ketahuan dia. Pasti dia akan berkata, ini dari saya sumbangan masjid. Padahal dia ambil dari batul mal. pasti dia akan nasabahu ila nafsi akan menisbatkan dirinya pada atau menisbatkan masjid itu pada dirinya sendiri saya faqad yatakharraj ala al-khilafi fil ghasib idza radda al-mal ila al-maghsub minhu ala wajhi sadaqah wal hibah hal yabra' dhalik bidzalika am la azakumullah dikatakan faqad yatakharraj ala al-khilafi fil ghasib idza raddal mal ilal maghsubi minhu maka telah mengeluarkan perselisihan <laughs> khilaf tentang si koruptor ini <laughs> idza raddal mal ilal maghsubi minhu kalau mengembalikan apa yang dicurinya dalam bentuk sedekah <laughs> ikhtilaf para ulama apakah dia terbebas dari dosa atau tidak Paham ini maksud pertanyaannya? Seorang koruptor, korupsi, sekian banyak dari harta betul Mal, tetapi dia ingin mengembalikan. Hanya saja kalau terang-terangan mengembalikan kepada betul Mal ini hasil uh, yang saya curi kemarin saya kembalikan, dia gengsi, malu, ketahuan kalau dia korupsi. Akhirnya semua yang pernah dia curi, dia pakai untuk membangun masjid atau sarana kaum muslimin di tempat yang memang dibutuhkan. Ya. Hal ya bidzalika amla? Apakah dia terbebas dari dosanya atau tidak? <laughs> Wa hadza kulluhu ala qadril hajah min ghairi sarfin wala zakhrafah. Ini kalau dibangunnya memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan, tanpa berlebihan, tanpa ada zakhrafah, <laughs> tanpa ada eh, hiasan-hiasan uh, yang berlebihan. <laughs> Wakad amara Umar bin Abdul Aziz bitarmi Masjidil Basrah min mali baitil mal wa nahahum an yatajawazu ma tasadda'a minhu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ya, pernah memerintahkan ya, untuk memperbaiki Masjid Basrah ya, dari Baitul Mal tetapi kemudian dia melarang untuk membangun kembali atau memperbaiki apa yang sudah jelek ya, dibiarkan ya. wa qala inni lam ajid lil bunyani fi malillahi haqqan aku ya, tidak mendapati dalil ya, adanya hak dari baitul mal untuk urusan batu bata atau bangunan ya. kalau untuk membangun masjid ada tapi untuk memperbaiki sesuatu yang tidak perlu nggak ada nggak ada hak artinya ini kurangnya hanya ini satu perkara yang kalau tidak ada pun tetap itu masjid bisa dipakai kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah nggak ada hak sehingga masjid cukup adapun selebihnya zakhrafahnya nggak ada hak dari Baitul Mal nggak ada hak dari Baitul Mal sehingga orang tadi yang ingin mengembalikan masjid supaya habis duitnya, kemudian dibikin muzakhraf, masih tetap salah. Kenapa? Dia memberikan dari baitul mal untuk sesuatu yang bukan hak. Tidak berhak untuk mengambil dari baitul mal. Yaitu zakhrafahnya, hiasan-hiasannya. Inni lam ajid lil bunyani fi malillahi haqqan. anhu عنه أنه قال لا حاجة للمسلمين فيما أضر ببيت مالهم tidak ada hajah bagi kaum muslimin untuk sesuatu yang justru membuat madarat baitul mal mereka. Apa madaratnya baitul mal dengan zakrafah tadi? Baitul mal tadi akan habis untuk sesuatu yang tidak penting. Yang Nabi tidak menganjurkan untuk menghiasi masjid. Maka kaum muslimin diuntungkan atau dirugikan? Dirugikan. Kalau ini tidak dihias, baitul mal masih banyak hartanya. Maka Baitul Mal akan bisa memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dari kalang fuqara, wal masakin, wal gharimin, wabn sabil, wal musafir, apalagi. Sekian. mustahiqi al-zakah. Sehingga dikatakan kamu menghalangi dari mereka, tapi kemudian dipakai untuk zakhrafah. Untuk menghiasi masjid. Walam anna minal ulama'i man ja'ala tasarruf al-ghasib wa nahwihi fi malin fi mali ghairihi mauqufan ala ijarah malikihi <laughs> fa in ijazati malikihi fa in ajaza tasarrufuhu fihi jaz wa qad haka ba'du ashabina riwayatan an Ahmad dikatakan ketahuilah bahwa di antara ulama ada yang menjadikan syarat tasarruful ghasib perbuatan orang yang mengambil harta orang lain. Kemudian dia pakai untuk sesuatu. Tergantung. Ala ijazati malikihi. Tergantung kepada izin pemiliknya. Ini masih menjawab yang tadi. Ambil dari harta betul Mal. Terus mau dikembalikan. Malu. Kalau terang-terangan. Maka dia bangun sarana kaum muslimin. Masjid atau madrasah. Kalaupun itu tidak muzakraf. Sebab kalau muzakraf, jelas salah. Sebab kamu membangun sesuatu yang bukan haknya untuk ambil dari Baitul Mal. Karena zakrafah tidak ada haknya dari Baitul Mal. Tapi sekarang betul-betul tidak muzakraf Memang yang dibutuhkan. Berarti betul-betul pemakaian yang memang boleh untuk memakai betul Mal. Tetapi ada satu masalah lain. Apakah diizinkan oleh pemiliknya atau tidak? Kamu mencuri uang temanmu. dua juta. Bukan untuk kamu sendiri. Ini orang kalau nggak saya curi, nggak mau sodakoh. Saya ambil hartanya, saya bikin sodakoh untuk membangun eh, sarana-sarana uh, sarana -sarana kaum muslimin atau sarana-sarana pondok pesantren. Baik. Kata mereka para ulama, mauqufan ala ijazah ijazati malikihi. Mau dikatakan benar atau salah tergantung izin si pemiliknya. Kalau pemiliknya mengizinkan sah. Kemarin saya nyuri 2 juta untuk bangun itu tuh. Masjid itu bantu, itu masjid perlu dibantu. Kalau dia mengatakan oh ya udah nggak apa-apa. Selesai. Mauqufan ala idni malikihi ala ijazati pembolehan dari pemiliknya. Fa in ajaza tasarrufuhu fihi jaz. Kalau memang dibolehkan oleh pemiliknya, maka boleh. Wa qad hakka ba'du ashabina riwayatan an Ahmad. Dan telah diriwayatkan dari Imam Ahmad anna man akhraja zakatahu min malin maghsub kalau orang itu mengeluarkan zakatnya dari harta mengsub, harta yang dirampas dari orang lain. Suma ajazahu lahul malik, tetapi pemiliknya yang hartanya dirampas mengizinkan, ya biar biar nggak apa-apa. Ya. Jaza maka itu boleh Wasakotot anhu zakah, maka akan gugur zakat orang tadi yang merampas tadi. Ya. Wakadali kharraja Ibnu Abi Musa riwayatan Demikian pula Ibn Abi Musa meriwayatkan dari Imam Ahmad, "Annahu idza a'taqa 'abd ghairihi." Kalau seseorang memerdekakan budak milik orang lain, an nafsihi atas nama dirinya, kamu saya merdekakan. Multaziman dhamanahu bimalih. Berarti orang yang memerdekakan ini bertanggung jawab untuk memberikan bayaran seharga budak tadi kepada pemiliknya. aja Zahul malik, tetapi pemiliknya mengatakan ini ya sudah nggak apa-apa. Ajazalahu al-malik. yang mengizinkan, silahkan. Udah nggak apa-apa. Merdekakan budak itu. Nafada Maka kemerdekaan si budak tadi sah. Wa khilaf nass Ahmad. Wahaka an Hanafiyah annahu law ghasaba syatan fadabahaha limut'atihi wa qiranihi Tuma al malik ajaz ajza'at anhu. Demikian pula dikatakan dari Al-Hanafiyah bahwa kalau seorang mencuri kambing kemudian dipakai untuk korban, disembelih sebagai korban untuk mut'ahnya. yakni untuk uh, haji tamattu'nya atau haji kironnya Suma ajazah lahul malik. Kemudian pemiliknya mengikhlaskan membolehkannya sudah nggak apa-apa. Biar Sah apa enggak sah hajinya? Ajza'at lahu dhalik. Maka sah. Mujzi. Maka dia tetap sah haji dapat pahala. Kenapa? Karena pemiliknya mengizinkan. Taib sekarang kembali kepada permasalahan yang ditanyakan tadi. Orang tadi koruptor tadi yang mau taubat. Kemudian dia tidak mengembalikannya ke Baitul Mal. Tetapi mengembalikannya dengan membangun sarana-sarana kaum muslimin. Dengan semua harta hasil korupsinya. Boleh apa nggak boleh? Pertanyaan pertama, dibutuhkan atau tidak dibutuhkan? Kalau nggak dibutuhkan, jelas tidak sah. Ya. Tapi sekarang dijawab, dibutuhkan. Ya. Apakah dibangunnya dalam keadaan muzakhraf atau tidak muzakhraf? Ya. Kalau muzakhraf, maka yang muzakhrafnya itu tidak sah. Karena itu tidak memiliki hak dari betul Mal. Untuk bikin hiasan-hiasan sampai indah, apalagi kubahnya kubah emas. Maka itu tidak tidak ada hak dari betul Mal. Kalau itu dijawab pula, tidak, betul-betul dibutuhkan dan tidak ada berlebihan. Nggak ada zakhrafa. <laughs> Pertanyaan ketiga, <laughs> yang paling susah dijawab. Apakah diizinkan oleh kaum muslimin? Itu kan hartanya kaum muslimin. <laughs> Apakah mereka ridho dengan apa yang kamu lakukan? Atau mereka malah mengatakan sebaiknya jangan itu dibangun. Ini lihat mereka banyak yang dalam keadaan masya Allah Lapar mereka, kelaparan mereka, butuh bantuan, kamu malah bangun masjid. kaum muslimin yang saya hormati. Ini yang paling berat, yaitu idni malikihi. Kalau pemiliknya satu, bisa ditanya kamu ridho apa nggak ridho? Saya kemarin begini dan begitu, selesai. Tetapi kalau ini baitul mal, al muslimin milik siapa? Milik Allah dan Rasulnya dan milik kaum muslimin kemudian. Ini haknya mereka. Lebih khusus lagi, haknya para mustahikin. Haknya para orang-orang yang berhak. E, maaf, karena Baitul Mal habis, tidak ada lagi sisa. Nggak ada lagi kas. Maka maaf, hari ini nggak ada hak untuk kalian, wahai fuqara'ul masakin. Yang lapar tetap lapar, yang sakit nggak bisa ke dokter, yang ini dan sebagainya mereka dalam keadaan sengsara. Siapa yang dosa? yang kemarin korupsi sekian miliar. Walaupun mengembalikannya dalam bangunan, semuanya tetap kamu salah. Harusnya itu lebih berhak. Mereka-mereka tadi yang dalam keadaan kelaparan tadi. Kalau ini berat. Pertanyaan kedua, pertama, kedua masih bisa dijawab. Pertanyaan ketiga sangat susah, sangat berat. Al-wajhu sisi lainnya min tasarrufatil ghasibil malil maghsub. Apa yang dilakukan oleh orang yang merampas harta tadi dengan haram an yatasaddaq bihi an sahibihi idza ajiza an radihi ilayya aula la ila warasatihi dikatakan bagaimana kalau seorang saya sebut saja korupsi ya, walaupun ini maknanya am. Ya. Maknanya semua bentuk perampasan-perampasan. Ya. Kalau si koruptor tadi ya, mau mengembalikan, dia tidak tahu mengembalikannya kemana. Ya. Tidak tahu pemiliknya. Dan susah arahnya. Atau seorang yang merampas dari satu orang, kemudian orangnya hilang. Saya waktu itu merampas dari si Bulan mencuri dari si fulan. Tapi saya datang ke rumahnya nggak ada, saya datangi saudaranya juga kerabatnya nggak ada, dan saya tidak tahu kemana dia. Hilang. Ajiza an radhihi ilaihi. Dia tidak mampu untuk mengembalikan kepada orangnya. Au ila warasatihi. Dan tidak bisa pula mengembalikan kepada ahli warisnya. Kepada siapa harus kembalikan? Ketika mau taubat. Fahadha jaizun inda aksaril ulama' Maka kalau kasusnya demikian, kebanyakan para ulama menyatakan boleh disodakohkan. Minhum Malik, diantaranya Imam Malik yang berkata begitu. wa Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad rahimahullah rahimahumullah semoga Allah merahmati mereka semuanya. Qala Ibn Abdul Bar ذهب الزهري ومالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد إلى أن ghalli إذا tafarraqa أهل العسكر ولم يصل إليهم أنه يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي. dibawakan oleh Ibn Abdul Bar bahwa para ulama seperti Imam Az-Zuhri, Imam Malik, Imam Al-Thawri, Imam Al-Auza'i, Imam al Ibn Sa'ad dan lain-lainnya mereka berpendapat kalau ada seorang al-ghali, al-ghal artinya orang yang hulul, mencuri pampasan perang sebelum dibagi. Ida tafarraqa ahlul askar. Kalau tentaranya sudah bubar, sudah berpencar-pencar entah di mana. Padahal itu hak mereka. Walam yasil ilaihim dan tidak mungkin untuk menemui mereka lagi. Apa yang harus dilakukan ketika dia mau mengembalikannya? Kata mereka semuanya, Imam Malik, Al-Thawri, Wal-Auza'i, Wal-Lais, dan lain lainnya mengatakan yadfa ilal imami khumusahu. Berikan kepada imam seperlimanya. Karena itu memang haknya Baitul Mal kepada penguasa. Sebagaimana dikatakan innama annama ghanimtum min syai'in falillahi khumusahu. Maka diberikan kepada imam seperlimanya. Ini harta Baitul Mal. Sisanya hak siapa? Haknya para tentara-tentara tadi harusnya pampasan perang itu setelah dikurangi seperlima untuk negara, setelah dikurangi seperlima untuk baitul mal, maka sisanya dibagikan kepada tentara semuanya. Sekarang tentaranya nggak ada. Kata mereka semuanya Az-Zuhri wa Malik wa Thawri wal Auza'i wal Laits bin Za'ad rahimahumullah. Kata mereka seperlima berikan pada penguasa untuk Baitul Mal, sisanya yatasadd disodakohkan. Ya tasadak bil baki disodakohkan sisanya. Rawiya dhalika an Ubadah Ibn Samit wa Muawiyah. Mereka berpendapat seperti itu karena dikatakan ada riwayat dari sahabat Ubadah Ibn Samit dan juga sahabat Muawiyah wal Hasan al Basri rahimahumullah rahimahullah wa radhiyallahu taala anhuma. Nah, di sini ada keterangan dalam footnote-nya disebutkan oleh al hafid dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar rahimahullah berkata Ibnu mundhir ajma'u ala أن على الغال أن يعيد ما غل قبل القسمة bahwasanya orang yang mencuri pampasan perang harus mengembalikannya pada imam seluruhnya kalau belum dibagi. Tetapi kalau sudah dibagi, maka berikan seperlimanya pada penguasa dan disodakohkan sisanya. Qala wa huwa yushbihu Ibn Mas'ud. Dan ini mirip dengan madhabnya Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, لأنهما ما كان يرياني أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه. Pendapat mereka ini mirip dengan pendapatnya Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas karena keduanya berpendapat. Keduanya ya raya, keduanya melihat untuk disodakokan harta yang tidak dikenali pemiliknya. Harta yang tidak dikenali pemiliknya disodakohkan. Kalau wakad ajma'u fil luqatah ala jawazis sadaqah biha ba'da ta'rif. Dan sudah disepakati pula oleh para ulama bahwa luqatah barang temuan mereka sepakat ala jawazis sadaqah biha boleh bersedekah dengan harta temuan tadi ba'da ta'rif setelah diumumkan. Wa sahibiha setelah diumumkan sekian lama dan tidak ada pemiliknya, maka boleh disodokohkan. Ini dikatakan ajma'u, sepakat para ulama. Wajaluhu idza jaa mukhayyaran bainal ajri wad dhaman wa al ghusub. Dan mereka menjadikannya jika jaa mukhayyaran kalau ada pilihan bainal ajri wal dhaman apakah dibayar atau diberi jaminan wa al ghusub Khamilan a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan di sini bahwasanya mereka yang menemukan temuan-temuan juga mereka dibolehkan untuk mensodakohkannya setelah mengumumkan dalam batas waktu yang ditentukan dalam fikih. Kalau tidak ada pemiliknya dan tidak temukan pemiliknya, boleh disodakohkan dan itu ajma'u. Sepakat para ulama. وروي عن مالك بن دينار قال سألت عطاء بن أبي رباح عمن عنده مال <laughs> حرام ولا يعرف أربابه diriwayatkan dari Malik bin Dinar aku bertanya kepada Atha ibn Abi Rabah tentang orang yang memiliki harta yang tidak tahu siapa pemiliknya la ya'rif arbabu arbabahu tidak tahu siapa rab-rabnya rab yang arti pemilik ya, pemilik pemiliknya wa yuridul khuruj minhu dan ingin melepaskan diri daripadanya. Ini di rumah saya ada barang-barang banyak semikian, saya nggak tahu siapa pemiliknya. Ya. Karena setelah kasus-kasus misalnya, apakah ketika mereka mengumpulkannya, kemudian titip kepadanya, setelah diambil-ambil-ambil semua masih sisa. Nggak ngerti ini punya siapa. Atau seperti pondok pesantren. Setelah kelulusan semuanya, banyak peninggalan-peninggalan. Nah, ada kitab Jamil Ulum wal Hikam, ada kitab Fatul Majid, ada kitab ini, kitab Ada benda-benda yang berharga pula. Punya siapa ini? Nggak jelas pemiliknya. Dikatakan, aku ingin melepaskan diri dari harta benda ini semuanya. Bagaimana? Ditanyakan kepada Atta Ibn Abi Rabah. Qala yatasaddaq bihi Yutasaddaq bihi jawabannya. Hendaklah disedekahkan. Kalau berupa kitab-kitab, maka dipakai, diberikan kepada santri-santri berikutnya yang belum punya. Terutama yang fukora yang nggak bisa beli kitab. Ini ada kitab nganggur. Ini ada kitab yang nggak jelas siapa pemiliknya. Sedekahkan. Mudah-mudahan jadi pahala pemiliknya. Pemiliknya entah di mana, tiba-tiba dapat dalam catatannya catatan pahalanya ini ada pahala-pahala apa ini? Saya merasa nggak pernah berbuat ini. Ternyata kitabnya dipakai oleh para tulabul ilm. Wala aqul inna dalikay yujzi anhu dan aku tidak berkata bahwa ini yujzi anhu. Qala Malik karena hadzal qaul min ata ahabbu ilayya min waznihi dahaban. Kata Atha bin Rabah dan bahwasanya Aku tidak menganggap bahwa ini yudzi anhu. Tidak mengatakan bahwa ini sah sebagai sodakoh yang mendapatkan pahala untuk memilikinya. Beda dengan apa yang saya katakan tadi. Kenapa? Niat. Sudah dibahas kemarin pada kajian yang lalu. Masalah niat akan membedakan hukum. Demikian pula barusan kita sebut bahwa apa yang dilakukan oleh seseorang terhadap harta orang lain tergantung dari izinnya. Baik, sekarang bagaimana pemiliknya? Ketika pemiliknya ingat, oh kitab saya itu ketinggalan di pondok, biarlah biar dipakai mereka. Baru dapat pahala. Dapat pahala, karena ada niat. Maka dia mendapatkan pahalanya. Tetapi ketika dia tidak memiliki niat, sayang sekali. Kata Taib ibn Abi Rabah, la yujzi anhu, tidak menjadi pahala buatnya. Karena tidak ada niat. Dengan dalil innamal a'malu bin niat. Yang namanya amalan itu dengan niatnya. Oleh Sufyan <clears throat> dikatakan oleh beliau oleh Malik Medinar setelah dapat jawaban dari Atha ibnu Abi Rabah, sungguh ucapan Atha ahabbu ilayya min waznati dahab Sungguh jawaban Atha Ibn Abi Rabah untukku lebih berharga daripada setimbang emas. Daripada setakar emas. Ini para ulama kalau mendapatkan ilmu sangat gembira. Lebih gembiranya daripada mendapatkan emas. Sehingga mereka menyatakan ahabbu ilayya min waznihi dahaban. Sungguh aku lebih suka mendapatkan ini dari apa jawaban ini daripada emas seberat itu. وقال سفيان في من اشترى من min شيئا مغصوبا Ditanya pula berkata Sufyan tentang orang yang membeli dari satu kaum sesuatu. Tetapi sesuatu itu hasil rampasan, hasil curian. Yang berarti orang ini penadah. Dijawab oleh Sufyan, yarudduhu ilaihim. Kembalikan kepada pemiliknya. Fa'ilam yakdir alaihim. Kalau tidak mampu mengembalikan pada mereka dan tidak tahu siapa pemiliknya. Tasaddaqo bihi kullah. Bersodakoh dengan semua itu yang kamu beli. <clears throat> Walaya ya'khud ra'sa dan jangan mengambil hartamu kembali. Wa kadza qala fi man ba'a shay'an mimman takrah muamalatuhu li syubhati malih. Demikian pula orang yang membeli atau yang menjual sesuatu yang dimakruhkan untuk memakainya karena syubhat hartanya. Ya. Qala bagaimana? Ini syubhat. <clears throat> Qala yutasaddaqu bithaman. Disedekahkan seharga barang itu. Ya. Baru kamu memakai dengan tenang. Ya. Ini ada syubhat, ada yang halal, ada yang haram ketika belinya. Bagaimana? Saya memakainya Padahal tercampur dalamnya ketika saya beli harta yang halal dan yang haram. Juga mau mengembalikan yang haram kepada yang berhak saya sudah tidak tahu lagi. Dijawab oleh beliau oleh Sufyan rahimahullah bersedekah senilai benda tadi semuanya. Baru kamu pakai benda itu dengan tenang. Demikian pendapat Sufyan wa fahu Ibnu Mubarak. Tapi diselisihi oleh Ibnu Mubarak Qala yatasaddaq birribhi khassah. Kalau kata Ibn Barak, bukan. Bukan bersodakoh secara keseluruhan. Tetapi bersodakoh dengan apa yang haram saja. Kalau kamu 50 persennya barang apa uang halal, 50 persen uang haram, kamu beli benda itu. Kemudian setelah kamu sadar, takut pada Allah Taala, bingung, ini gimana saya memakainya. Maka uang yang separuh tadi haram, kamu sodakohkan seharga khamsin tadi itu, separuh itu tadi. Itu pendapat Ibnu Mubarak. Tetapi kalau pendapatnya Sufyan, sedekahkan seharga barang itu semuanya. Enam. Waqala Ahmad yutasaddaq birribhi. Demikian pula Imam Ahmad. Sama dengan pendapatnya Ibnu Mubarak bahwa disedekahkan senilai harta yang haram saja. Kalau memang bisa diketahui berapa persennya, separohnya atau sepertiganya yang haram, maka sedekahkan seharga itu. Ini dengan catatan. Kalau tidak bisa mengembalikan pada pemiliknya. Kalau bisa mengembalikan pada pemiliknya, kembalikan kepada pemiliknya. Itu jelas hukum asal. Yang dibahas ini ketika tidak bisa mengembalikan karena sudah tidak tahu lagi siapa pemiliknya. Atau sudah tidak bisa temui lagi. Wala ahli warisnya juga tidak bisa ditemui. Maka disodakohkan separohnya. Asal nilai yang haram tadi. Baru kemudian benda tadi dipakai dengan tenang, tidak ada lagi syubhat di dalamnya. Wallahu taala a'lam. Asla taufiq wal afiyah.